Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga kesejahteraan, kebahagiaan, barokah, dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hari-hari Anda seterusnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita masih melanjutkan pembicaraan yang kemarin yaitu tentang obat hati. Bagaimana agar supaya hati kita terobati menjadi hati yang hidup, menjadi hati yang baik, menjadi hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih. Ramadan adalah kesempatan membersihkan hati Mudah-mudahan dengan pembahasan-pembahasan tentang hati ini Ramadan menjadi istimewa bagi kita sehingga akhir Ramadan nanti hati kita hati kita menjadi hati yang bersih, menjadi kolbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Sore hari ini kita memasuki obat hati yang kelima yaitu qiyamul lail, salat malam. Qiyamul mulai salat malam adalah salat yang dilakukan pada malam hari setelah salat isya sampai subuh. Salat malam boleh dilakukan pada permulaan malam, boleh pada pertengahan malam, dan boleh juga pada akhir malam. Semuanya diperbolehkan. Kalau kita mengerjakannya setelah kita bangun dari tidur, maka mempunyai nama khusus yaitu tahajud. Itu juga salat malam tapi punya istilah khusus tahajud. Dan sholat raweh yang dilakukan pada bulan Ramadan secara berjamaah di masjid itu juga namanya adalah qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam ini sholat yang istimewa karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkannya. Bahkan Allah mengulang-ulang dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang qiyamul lail, sholat malam, tentang salat tahajud. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat al-muhsinin, orang-orang yang baik. Di antara sifat orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang baik mereka selalu melakukan salat pada malam hari. Mereka tidak tidur semalam suntuk, tapi ada salat malamnya. Mereka melakukan qiyam, salat malam, mereka melakukan tahajud. Dan di penghujung malam mereka istighfar, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik, al-muhsinin, adalah orang-orang yang melakukan sholat malam. Demikian pula di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 64 Allah berbicara tentang sifat ibadur rahman tentang sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Di antara sifat mereka adalah walladzina yabituna li rabbihim wa qiyama. Mereka melewati malam-malamnya dengan bersujud, dengan qiyamul lail, salat malam. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, mereka selalu melakukan salat malam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang salat tahajud di dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur Mereka bangun dari tidur mereka tinggalkan ranjang yang mewah yang indah. Mereka tinggalkan kenikmatan tidur. Mereka tinggalkan kemewahan-kemewahan duniawi. Mereka bangun, mereka sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut sambil berharap. Dan mereka juga selalu menginfakkan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki kepada mereka. Mereka sholat tahajud, mereka tinggalkan kemewahan kenikmatan duniawi, mereka bangun menghadap Allah, disertai harapan dan takut. Karena sholat malam adalah ikhlas, sholat malam tidak ada yang tahu, yang tahu hanya dia dan Allah. Manusia larut dalam tidurnya, maka Allah pun menyembunyikan pahala yang bakal mereka terima. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sholat tahajud adalah pahala yang indah, menyenangkan pandangan mata, memuaskan hati, tapi nggak bisa dibayangkan sekarang. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, karena amal mereka ikhlas, amal mereka tersembunyi, nggak ada orang yang tahu, maka pahalanya pun tidak ada yang tahu kecuali Allah disembunyikan, yang jelas menyenangkan mata, memuaskan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata Yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terlintas dalam hati Subhanallah Dan semua itu akan diberikan kepada orang-orang yang rajin sholat tahajud Di dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail." Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Salat paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Jangan kita meninggalkan salat malam. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang selalu sholat malam, berdoa, bermunajat, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, tidak bisa bangun malam, nggak sholat malam, dia tidur sampai pagi, maka maaf-maaf, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu telinganya dikencingi oleh setan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang orang yang tidur pulas sampai pagi, enggak bangun malam, enggak salat malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi." Itu adalah orang yang syaitan kencing di kedua telinganya. Subhanallah. Salat malam adalah salat hamba-hamba Allah, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ketika seorang tidur, maka dia itu digoda oleh setan, bahkan setan membuat tiga ikatan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Wala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد Syaitan membuat ikatan di ujung-ujung seorang dari kamu apabila dia tidur dengan tiga ikatan. Yadribu makana kulli uqdatin 'alaika laylun tawil farqud. Tiap-tiap setan membuat tiga ikatan itu selalu mengatakan pada tiap-tiap ikatan malam masih panjang tidurlah. Malam masih panjang tidurlah malam masih panjang, tidurlah. Fa idastayqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdah. Apabila hamba tersebut bangun lalu berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jadi kalau dia bangun lalu berzikir kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah kami akan dikirim kembali Itu minimal atau boleh ditambah dengan dikir-dikir dari sunnah yang lainnya Apabila bangun mengucapkan ini maka satu ikatan lepas tinggal dua Fa in tawaddaa in hallat 'uqdah Apabila dia kemudian wudhu, maka terlepaslah satu ikatan lagi. Berarti sudah dua yang terlepas tinggal satu. Fa in in halat uqadah Apabila dia salat, maka terlepaslah satu ikatan lagi, semuanya terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka pagi hari itu dia semangat dan jiwanya pun jiwa yang baik Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka pagi hari jiwanya buruk dan dia malas. Subhanallah. Jadi ini adalah resep sukses supaya hari-hari kita baik, supaya tiap hari jiwa kita baik, supaya tiap hari kita bersemangat, yaitu ketika bangun tidur kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ambil air wudhu, kemudian sholat, sholat malam dulu minimal dua rakaat. Yang penting pokoknya sebelum subuh kita bangun, kita sholat. Kalau kita belum witir ya sholat witir yang ganjil minimal satu rakaat. Alhamdulillah pagi hari semangat, jiwanya baik. Karena kalau tidak begitu maka hari-hari kita adalah hari-hari yang buruk, hari-hari yang jiwa kita jelek, kemudian menjadi malas. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, ridha dan cinta Allah menyertai hari-hari Anda sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang tiada tara. Kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat turunnya pada malam hari, keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat turunnya pada malam hari. Yang membuat seseorang tegar menghadapi kehidupan adalah sholat malam. Para nabi, mereka mendapat kehidupan yang keras, mendapat penentangan, permusuhan, dan berbagai macam ujian-ujian yang hebat. Tapi mereka tegar. Kenapa mereka tegar? Karena mereka qiyamul lail. Mereka melakukan sholat malam. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صلاة وسلم Kita mendapat banyak kebaikan dan kita tegar menghadapi kehidupan dengan sholat malam. Kehidupan yang keras, yang penuh dengan ujian, penuh dengan problem masalah. Kita menjadi tegar atas semua itu dengan sholat malam. Berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tawakal kepada Allah, semuanya Allah, Allah, Allah hidup menjadi bahagia, hidup menjadi damai, hidup menjadi tentram, hidup menjadi selamat, semuanya menjadi baik karena kita bergantung dengan gantungan yang kokoh yang tidak akan bisa putus dan patah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan semua itu melalui salat-salat malam. Para nabi selalu sholat malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Para sahabat sholat malam. Para salafus soleh sholat malam. Para ulama sholat malam. Hamba-hamba Allah sholat malam. Semuanya sholat malam bahagia. Dunia akhirat bahagia dan sukses. Insya Allah kita semua ini bisa sholat malam. Jangan sampai ada yang mengatakan saya nggak bisa bangun malam. Ini adalah bohong. Semua orang bisa bangun malam, bisa sholat malam. Tinggal mau atau tidak mau. Bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Semuanya bisa. Buktinya apa? Buktinya kalau Ramadan coba. Semua manusia bangun jam 3 bangun. Jam setengah tiga bangun, setengah empat bangun, semuanya bangun. Untuk apa? Untuk makan. Nah, kalau untuk makan bisa bangun. Kenapa untuk sholat nggak bisa bangun? Jadi semua manusia ini bisa sholat malam, jangan sia-siakan. Bukan hanya Ramadan, tapi sepanjang malam, sepanjang tahun, selama-lamanya. Selama jiwa dikandung badan, sholat malam, sholat malam, dan sholat malam. Subhanallah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in. Beliau pernah ditanya, "Ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuha?" Wahai imam, wahai pak guru, kenapa orang-orang yang rajin sholat tahajud itu kok wajahnya bagus-bagus? Orang-orang yang rajin tahajud kok wajahnya bagus-bagus? wajahnya enak dipandang, berseri-seri. Kenapa? Kata beliau, qala li'annahum khallau birrahman albasahum nuram min nuri. Karena mereka berkhulwah dengan Ar-Rahman, mereka berdua-duaan dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Maka Allah memberikan kepada mereka cahaya daripada cahayanya. Subhanallah. Orang yang rajin sholat malam tahajud mempunyai wajah yang indah, wajah yang bagus, baik laki ataupun perempuan. Kenapa? Karena bermunajat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Allah memberikan kepada mereka cahaya daripada cahayanya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu apabila sudah masuk malam orang-orang pada tidur lelap, beliau bangun Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza hada'atil 'uyun قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu apabila orang-orang sudah tidur, mata-mata terpejam, beliau bangun, beliau sholat. Sambil beliau membaca bacaan, kadang menangis sampai waktu pagi, sampai subuh. Subhanallah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, yang membuat kita merasa berat untuk sholat malam, yang membuat kita tidak bisa menikmati kelezatan sholat malam adalah karena dosa-dosa. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Innar rajula لا يذنب fa فayuhram bihi qiyamul lail seorang hamba itu karena melakukan satu dosa maka dia tidak bisa bangun malam karena melakukan dosa maka sholat malam terasa sulit sekali kalau toh seandainya bisa sholat malam tapi tidak bisa merasakan kenikmatan dan kelezatannya serta manisnya karena satu dosa. Ada salah seorang yang datang menemui seorang yang soleh. Orang itu bertanya, La astati'u qiyamal lail, fasifli dawaan. Wahai Pak Guru, aku tidak bisa bangun malam. Tolong Pak Guru, beri saya resep, apa obatnya, supaya saya bisa bangun malam. Kemudian gurunya mengatakan la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Jangan kamu mendurhakai Allah di siang hari. Jangan bermaksiat di siang hari. Pasti dia akan membangunkanmu di hadapannya pada waktu malam hari. Subhanallah. Siangnya kita tinggalkan maksiat-maksiat kita tinggalkan kedurhakaan-kedurhakaan. Maka malam hari Allah membangunkan kita untuk sholat di hadapannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian salafus saleh mengatakan, Hurimtu qiyamul lail khamsata ashhur bidambin asabtu Saya tidak bisa bangun malam selama lima bulan karena saya berbuat satu dosa. Gara-gara satu dosa saja. Saya tidak bisa sholat malam selama lima bulan. Sulit rasanya sholat malam. Atau toh seandainya bisa sholat malam. Tidak bisa menikmati. Tidak bisa merasakan kelezatan, manisnya dan kenikmatannya. Kenapa? Karena dosa. Kita tinggalkan dosa-dosa di siang hari. Allah akan membangunkan kita di malam hari. Dan juga kita usahakan kalau siang untuk tidur walaupun sebentar saja yang dikenal dengan qailula, entah mau setengah jam, pokoknya diusahakan tidur kalau siang dan itu sangat membantu untuk bisa bangun malam. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang bisa sholat malam. Ini adalah obat hati yang paling bagus dan kita akan bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa menikmati sholat malam. Oleh karena inilah para salafus saleh di antaranya Abu Sulaiman rahimahullahu taala mengatakan ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwi fi lahwihim walaula al-lailu ما أحببت البقاء في الدنيا Orang-orang yang ahli salat malam pada malam hari merasakan kelezatan yang luar biasa daripada kelezatan orang-orang yang sedang berpesta pora ketika mereka dalam foya-foya. Jadi ada orang di diskotik, ada orang yang di klub-klub malam, mereka berpesta pora, tertawa, bercanda, mereka merasa senang. Tapi orang yang sholat malam lebih lezat dari semua itu. Kemudian kata beliau, kalau sekiranya bukan karena malam, aku tidak suka tinggal di dunia. Jadi kata beliau, yang membuat aku senang dengan dunia ini karena ada malam. Di sanalah bisa sholat, merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa ketemu dengan Allah Al-Khaliqul Malikul Mudabbir Allah yang maha segala-galanya Demikian pula salah seorang salafus saleh yang bernama Ibnul Munkadir rahimahullahu taala beliau mengatakan Ma baqiya min lazzatid dunya illa salat qiyamul layl wa liqa'ul ikhwan wa salatul jamaah dia adalah tersisa daripada kelezatan-kelezatan dunia kecuali tiga. Kata beliau kelezatan dunia hanya tiga, tinggal tiga yang tersisa. Apa itu? Yang pertama-tama adalah qiyamul lail, solat malam. Ini adalah kelezatan dunia. Yang kedua liqaul ikhwan, ketemu orang-orang soleh, kumpul orang-orang soleh yang ketiga adalah sholatul jamaah, sholat berjamaah di masjid lima waktu. Itulah yang tersisa daripada kelezatan dunia. Para pendengar yang budiman, sholat malam, sholat malam, sholat malam. Marilah Ramadan ini. Hari ini adalah hari eh, ke-23, nanti malam adalah malam 24. Masih tersisa beberapa malam. Mari kita mulai sekarang, kita start kita mulai dari sekarang rajin sholat malam. Alhamdulillah di mana-mana ada sholat malam, termasuk di Masjid An-Nur, Jagalan sini juga ada sholat malam selama Ramadan ini. Ada sholat raweh, pada Isya dan ada lagi witir pada jam 1 malam dengan imam yang hafid yang insya Allah kita akan merasakan kelezatan, kenikmatan dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang mana semua ini sebagai bekal kita untuk sebelas bulan kemudian. Sungguh, sungguh dan sungguh Salat malam adalah salat orang-orang yang sukses. Kalau kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, salat malam, di sanalah kebaikan-kebaikan datang. Para ulama zaman dahulu kala sampai sekarang mereka merasakan bahwa kesuksesan ada di dalam salat malam. Pada waktu malam itulah muncul kebaikan-kebaikan, faedah-faedah, keuntungan-keuntungan duniawi dan ukhrawi. Salat malam suasana hening, tenang, damai, kita ngaji Al-Qur'an, dalam sholat kita hayati, kita tadaburi, kita berdoa, kita bermunajat, kita menangis, mengadu kepada Allah. Subhanallah. Bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Rawahu Abdullah Ibnu Salam. Subhanallah, hadis yang sangat indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, sebarkan salam." Kalau ketemu orang Islam ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang yang membutuhkan makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Disambung dengan badan dan juga dengan hati. Minimal kita menyambung dengan hati, dengan doa-doa kalau badannya nggak bisa ketemu. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata salam, kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan sejahtera. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam dengan sanad yang sahih. Inilah tentang salat malam, inilah obat hati yang benar-benar obat hati kalau kita ingin mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang sehat, mempunyai hati yang hidup, mempunyai hati yang selamat, qalbun salim, bahagia dunia akhirat dan selamat dunia akhirat, damai dunia akhirat insyaallah. Baik, pemirsa Radio Dakwah Islamiyah, baru saja kita dengarkan bersama ya uh, ulasan dari kajian di kesempatan pada sore hari ini dan nah, mungkin untuk SMS Center SMS Center di kesempatan pada sore hari ini kami tutup, kami cukupkan sejenak dan insya Allah kami akan jawab beberapa SMS yang sudah masuk di kesempatan pada sore hari ini. Yang mitra pendengar setia radio dakwah Islamiyah, pertanyaan yang kami counter atau kami jawab adalah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Al Ustaz Abdullah Al Hadrami. Bila mana nanti mungkin terdapat pertanyaan yang tidak sesuai, kami mohon maaf kami tidak bisa mengcounter pertanyaan Anda. Baik, karena sesi pertanyaan sudah masuk, kami langsung serahkan kepada Al Ustaz Abdullah Al Hadrami. SMS yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abdullah yang penuh kasih Hikmah kajian Ustadz sore ini semakin membuat saya Katarsis atau cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena Ustadz mempersembahkan keindahan dan kelezatan Salat malam Mohon saya didoakan senantiasa istiqomah ya Ustadz Syukron dari Ibu Ina Dahlan Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan doanya terkabul dan mudah-mudahan alhamdulillah Allah menjadi Allah menjadikan kita ini selalu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah segala-galanya dan cinta-cinta yang lain adalah merupakan cabang daripada cinta-cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua istiqamah untuk salat malam dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya dengan Allah baik, dengan makhluk baik dan semua itu mudah-mudahan kita lakukan sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala sampai roh kita keluar dari tubuh kita. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar? Sedang saat ini saya lagi haid. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doanya terkabul. Ini sering ditanyakan ya. Jawabannya wanita head itu jangan sekali-kali kecil hati. Head itu adalah merupakan ketetapan Allah untuk putri-putri Nabi Adam. Anda adalah manusia, tidak ada kurangnya suatu apapun. Wanita yang dalam keadaan head punya kesempatan sama dengan yang lain untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang penting Anda uh, berpikir kepada Allah, berdoa dan jangan lupa amalan-amalan hati, cinta Allah, takut Allah, mengharapkan Allah, keikhlasan, bersihkan hati daripada niat-niat buruk, niat-niat jahat, penuhi hati dengan niat-niat baik, pikiran-pikiran positif. Anda adalah hamba Allah yang baik dan Anda juga punya kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi saya kira ini cukup ya sudah ditanyakan selalu ini. Jadi bagi wanita haid jangan kecil hati sedikit pun. Anda punya kesempatan sama dengan yang lainnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustaz Hadromi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah apakah sholat malam bisa dilakukan di rumah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Semoga doanya terkabul. Ya, sholat malam bisa dilakukan di rumah, bisa ya, boleh. Hanya saja kalau Ramadan ini memang sunnah dilakukan berjamaah di masjid yang itu dinamakan dengan sholat raweh baik dilakukan ba'da isya atau yang malam hari itu qiyamul lail. Jadi kalau Ramadan ini kalau bisa ke masjid ya kumpul dengan orang-orang mukmin sehingga kita pun tambah semangat. Nah, jadi dilakukan di rumah boleh. Hanya pada bulan Ramadan ini lebih afdol dilakukan di masjid berjamaah. Karena itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala para sahabat yang lainnya dan juga dilakukan oleh salafus soleh ya supaya kita semangat kumpul mendapat kebaikan yang banyak namun demikian di rumah juga tetap boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Apakah boleh kita sholat malam tanpa harus mengerjakan sholat tarawih dan witir Dan apakah apakah bila mengerjakan sholat tahajud Terus melakukan sholat istiqoroh apa boleh Untuk masalah membayar fidyah apakah membayarnya harus sebelum lebaran atau boleh membayar setelah lebaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas doanya. Amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai istilah-istilah ya, sholat malam, taraweh, witir, tahajud, istihoro Sebenarnya istilah itu itu hanya istilah-istilah ya Pokoknya sholat itu kalau dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai subuh itu namanya adalah sholatul lail atau qiyamul lail atau sholat malam. Semuanya namanya itu. Traweh namanya juga sholat malam qiyamul lail. Witir juga namanya sholat malam qiyamul lail. Tahajud juga namanya sholat malam qiyamul lail sama. Hanya kalau tahajud itu itu punya uh, beda. Itu bedanya kalau tahajud itu tidur dulu lalu bangun. Itu namanya tahajud. Tapi juga tetap namanya adalah qiyamul lail, salatul lail. Ya. Kemudian witir itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan kalau kita biasa bangun di malam hari, maka yang afdol witir itu diakhirkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum billayli laili witran ya jadikanlah salatmu yang terakhir pada malam hari adalah salat witir tapi kalau kita berjamaah dengan imam di masjid maka dengan imam witirnya tidak apa-apa dan setelah salat witir boleh nanti salat lagi di rumah tapi jangan witir lagi karena tidak ada dua witir dalam satu malam salat yang genap ini pendapat yang benar boleh bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah saw sebagaimana dalam riwayat Muslim ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal witri shalla rak'atain salisan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat witir ya beliau salat lagi dua rakaat bahkan sambil duduk jadi setelah salat witir boleh salat lagi, tidak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengomentari hadis ini dalam syarah dalam syarah Muslim kata beliau wa fihi jawazut tanafuli ba'dal witri. Di antara kandungan hadis ini bahwa boleh salat nafilah, boleh salat lagi setelah witir. Yang penting jangan witir lagi, ya. Jadi kalau sudah salat witir boleh salat lagi, enggak apa-apa, tapi yang afdal kalau bisa witirnya diakhirkan. Kemudian salat istikharah juga boleh, malam hari boleh ya, Malam hari istikharah boleh, istikharah untuk meminta dipilih karena Allah Subhanahu wa taala. Mengenai fidyah, bayar fidyah itu boleh sebelum lebaran, boleh setelah lebaran dan lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus karena supaya segera terbebas dari tanggungan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya jengkel dengan diri sendiri karena hati pengen sholat tapi badan capek. Kelau kalaupun sholat tidak khusyuk, terutama sholat taraweh dan biasa selalu tah tahajud jadi malas. Tolong doakan supaya iman dan takwa pada Allah bertambah bertambah. Bagaimana mengatasinya? Karena saya mualaf baru baru juga sampai jangan sampai jauh dari Allah. Biasanya rajin sholat wajib dan sunnah jam juga puasa sunnah. Help me. Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jengkel dengan diri sendiri ya, karena kalau sholat itu tidak bisa khusyuk karena capek. Nah, berarti kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita. Diatur waktunya sedemikian rupa sehingga ketika sholat itu keadaannya nggak capek. Jadi ini perlu memanage, di manage waktunya, diatur waktunya sehingga kapan istirahatnya, kapan sholatnya, kapan kerjanya diatur semikian rupa. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita. Jangan sampai ketika sholat kita capek, akhirnya nggak nikmat sholatnya. Ya, jadi ini jawabannya ini pandai-pandai mengatur waktu. Jadi harus istirahat, kapan istirahatnya, kapan kerjanya. Apalagi Ramadan, jangan sampai Ramadan ini ditinggalkan begitu saja. Urusan dunia tetap jalan, tapi nomor nomor satu adalah akhirat. Dunia itu adalah karena kita masih di dunia, kita butuh dunia. Tapi dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Ya, mudah-mudahan Anda dijadikan oleh Allah istiqomah dalam Islam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengucapkan selamat Idul Fitri kepada sesama muslim yang benar dan bagaimana cara ya terputus ya. Ya, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi cara mengucapkan selamat Idul Fitri ya boleh selamat Idul Fitri. Kemudian juga jangan ditinggalkan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan dari kami dan dari kamu. Insya Allah nanti kita bahas itu menjelang Idul Fitri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberi kuat iman. Saya Fia, doakan saya juga. Fia mau tanya kalau saya dan ortu diberi uang sama kakak-kakak, terus uangnya tak pakai bayar zakat. Gimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diberi uang ya oleh kakak-kakak ya, kemudian dipakai untuk zakat yang dimaksud zakat apa? Kalau yang dimaksud adalah zakat fitrah, zakat fitrah yang memberikan beras di akhir Ramadan nanti boleh enggak apa-apa. Boleh enggak apa-apa. Kalau yang dimaksud adalah zakat fitrah. Jadi jawabannya tidak mengapa. Adapun kalau zakat secara umum maka nanti ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang wajib itu harus punya nisab yaitu eh, minimal senilai minimal 85 gram emas berputar dulu satu tahun dikeluarkan dua setengah persen itu kalau zakat lain tapi sekarang Ramadan zakatnya zakat fitrah jadi diberi uang oleh kakak-kakak lalu dibuat untuk zakat fitrah maka jawabannya adalah boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya mau minta tips jika berbicara kata-kata saya tidak tertata dan gemetar sehingga selalu urung niat pergi berdakwah. Bagaimana melatih otak berpikir cepat dan lidah fasih berbicara sehingga dalam menyampaikan atau mendakwakan Islam dan dalam menjawab pertanyaan dapat diterima oleh umat. Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Eh, jadi ini minta ya tips ya, tips bagaimana cara berdakwah supaya Eh, bisa berpikir cepat, berfase, nggak gemetar, supaya kata-kata tertata, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama-tama adalah semua itu dari Allah. Semua itu adalah dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan berusaha, berusaha, berusaha dan berusaha ya berusaha dan latihan, latihan. Jadi Anda mencontoh orang-orang, dicontoh ini begini caranya, ini begitu caranya, dicontoh, dilatih terus dan harus memberanikan diri. Jadi perasaan takut itu caranya cara menghilangkannya adalah dengan memberanikan diri. Contohnya, contohnya orang kalau takut dengan air, takut dengan air, nggak berani masuk di air, nggak berani masuk kolam renang. Orang ini kalau tidak memberanikan diri masuk ke dalamnya Sampai kiamat akan takut dengan air Maka cara yang terbaik orang itu dipegang dilempar ke air Setelah masuk air dia mengatakan eh ternyata air itu gini ta nah, Akhirnya nggak takut lagi jadi dilawan, melawan Jadi anda jangan bersifat menunggu tapi melawan Yang penting positif ya jadi dilawan Mungkin pertama gemetar, kedua gemetar saya dulu suka pertama-tama ceramah ya gemetar, wajar. Tapi jangan lupa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita semata. Tanpa Allah kita nggak ada apa-apanya. Jadi belajar, latihan, mencontoh, meniru, maju terus, jangan jangan putus asa. Kemudian juga uh, bermohon kepada Allah, doa kepada Allah, munajat kepada Allah, bangun malam, minta tolong Allah. Insya Allah semua yang Anda inginkan itu akan dicapai, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah jalan terus, jangan mundur, dakwah jalan terus, jangan mundur. Memang pertamanya semuanya begitu, tapi lama-lama juga menjadi biasa. Assalamualaikum Ustadz kenapa tiap sholat malam saya selalu kurang khusyuk Apakah itu termasuk godaan dari syaitan dan apa saya apa yang bisa membuat sholat jadi khusyuk? Syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat malam nggak khusyuk ya, apakah godaan setan? Memang benar godaan setan. Orang itu kalau sholat digoda oleh setan. Setan goda terus. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika orang itu sholat setan datang. Setan membuatnya teringat sesuatu yang dia sudah lupa. Setan mengatakan atadkuru kada, atadkuru kada. Kamu ingat ini enggak? Kamu ingat itu enggak? Sehingga yang lupa-lupa jadi ingat dalam sholat. Bukan hanya itu, bahkan setan membisikkan kepada kita seakan-akan kita batal. Hadasta, hadasta, kamu batal, kamu batal, kamu batal. Tapi enggak usah dituruti kata-kata Rasulullah jawab, kada betul, kamu bohong. Kita jawab dalam hati, Kemudian juga para sahabat pernah ditanya, kenapa orang Islam itu kalau sholat kok selalu digoda setan? Sementara kalau orang non-muslim, kalau sholat, kalau ibadah kayaknya khusyuk. Mereka yang bermeditasi dan yang lain kayaknya khusyuk, nggak ada godaan. Apa kata sahabat? Sahabat Ibnu Abbas insya Allah, beliau mengatakan, ma'af yaf'alus syaitan bikal bin kharib. Ya, buat apa setan menggoda orang yang hatinya sudah rusak? Jadi orang non-muslim hatinya sudah rusak, nggak digoda oleh setan. Orang Islam karena benar dikuda oleh setan supaya dia jadi gak benar, supaya setan banyak temannya. Jadi memang ada godaan setan, tapi jangan putus asa. Salat khusyuk itu bisa kita mendapatkannya dengan latihan, latihan dan latihan. Melakukan riyadhah ya, riyadhah itu latihan, mujahadah dan perjuangan-perjuangan. Yang penting Anda punya tekad yang kuat dan berusaha memahami apa yang dibaca, membaca buku-buku tentang salat khusyuk ya dan dipraktekkan punya tekad kuat bismillah tawakal Allah mohon kepada Allah insya Allah yang Anda inginkan dicapai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya orang kalau sungguh-sungguh itu akan mendapatkan apa yang dia apa yang dia cita-citakan ada kemauan ada jalan Assalamualaikum Semoga Ustadz dalam kondisi sehat selalu Amin Ustadz apa boleh sholat sunnah rawatib ba'diyah tapi tidak sholat sunnah qobliyah sebelumnya? Terus apa boleh sholat tahajud sebelumnya makan sahur terlebih dahulu? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Halim di Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jadi sholat rawatib ya ba'diyah ya. Ba'diyah setelah selesai sholat wajib tapi tambah qobliyah. Itu jawabannya boleh. Jadi tidak ada tidak ada keterkaitan antara keduanya. Qobliyah saja tanpa Bakdia boleh, Bakdia saja tanpa qobliyah boleh, tapi tentu yang Afdal kita kerjakan dua-duanya kalau memang disunahkan untuk mengerjakan dua-duanya. Seperti duhur, qobliyah ada, Bakdia ada, seperti maghrib, seperti isya, adapun subuh dan asar itu memang enggak ada ba'diyahnya. Jadi Bakdia saja tanpa qobliyah juga boleh. Kemudian sholat tahajud ya setelah sahur. Jadi sahur dulu habis sahur tahajud nggak apa-apa boleh. Yang penting pokoknya belum masuk waktu subuh. Jadi tahajud itu sholat yang dilakukan sebelum subuh tidur dulu bangun lalu sholat nggak apa-apa boleh. Jadi mungkin anda sahur jam 3 ya setelah sahur lalu ada kesempatan sholat tahajud berdoa nggak apa-apa boleh itu. Assalamualaikum Ustadz saya ingin bertanya Jika pada malam hari kita tahajud Terus setelah subuh kita ngantuk Apakah kita harus tidur? Sedangkan tidur pada subuh katanya bikin orang jadi males and fakir Jiwa, terima kasih tuwicho tuwicho ya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sholat tahajud yang malam hari, kemudian setelah subuh, setelah sholat subuh jadi ngantuk tidur ya. Tidur baca subuh itu sebaiknya jangan dilakukan, itu tidur yang kurang baik baca subuh ya. Tidur yang kurang baik karena baca subuh itu saatnya orang beribadah dan waktu yang istimewa untuk ibadah dan juga memulai pekerjaan-pekerjaan. Kecuali kalau kadang-kadang, kadang-kadang tidur tidur baca subuh kadang-kadang karena capek sekali tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa seperti itu. Tapi jangan dijadikan rutin. Nah, sekarang tahajudnya jam berapa Anda? Apa tahajud jam 1 enggak tidur? Apa jam 2? Kalau misalnya tidur jam 10, misalnya jam 3 bangun, itu sudah cukup tidurnya banyak. 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur Masya Allah. Hanya mungkin Ramadan ini memang kita malamnya sedikit tidur kurang, maka tidur uh, siangnya ya. Jangan baca subuh, baca subuh ibadah dulu kepada Allah di sampai pagi, lalu sholat dua rakaat ya. Kemudian agak siang ya, mungkin jam 7, jam 8 baru tidur nggak apa-apa. Ya tidur dua jam supaya menghilangkan capeknya, menghilangkan payahnya seperti itu. Jadi jangan tidurnya baca subuh langsung kecuali sekali-kali nggak apa-apa kalau memang dalam keadaan payah sekali. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik Afwan apakah wanita yang ber Istihadah, istihadah harus ber istinja istinja atau ber, dan berwudu setiap akan melakukan sholat tarawih tiap satu malam. Jazakumullah Satu salam. Tiap satu salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Terima kasih atas doanya. Semoga dikabulkan Allah. Jadi wanita istihadah itu yang keluar darah terus di farjinya. Mereka itu kalau sholat wajib harus selalu dibersihkan dan untuk lagi. Sholat wajib ya, jadi lima kali dibersihkan. Adapun kalau setelah itu sholat sunnah beberapa kali tidak apa-apa. Jadi misalnya sebelum isya dibersihkan dulu, kemudian wudhu, setelah itu sholat isya, dan setelah sholat isya, sholat terawih tidak apa-apa sampai selesai. Jadi banyak sholat sunnah tidak apa-apa, tapi kalau sholat wajib satu kali. Jadi maghrib dibersihkan, isya dibersihkan lagi. Mudah-mudahan jawabannya jelas. Assalamualaikum. Bolehkah bermakmum sholat malam kepada imam yang diketahui daimul hadat atau besar? Besar. Besar dan apakah sah salat yang berniat mengimami tersebut? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang beser ya, beser itu keluar kencingnya terus ya, itu sebaiknya jangan jadi imam, serahkan kepada yang lainnya aja. Serahkan kepada yang lain yang enggak punya penyakit seperti itu. Ya, itu jawabannya mungkin untuk sementara itu dulu. Tidak dijawab panjang lebar. Jadi kalau ada orang punya penyakit beser ya, kencingnya terus keluar, itu sebaiknya jangan jadi imam tapi jadi makmum saja. Karena imam itu diharapkan orang yang sehat walafiat, nggak punya penyakit-penyakit, apalagi penyakit yang berkaitan dengan masalah sholat, masalah tohar, masalah bersuci. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz bagaimana bila ada orang yang jelas makan yang haram-haram tapi taat ibadah dan baik sama orang. Bagaimana dengan orang tersebut? Apakah karena saya tidak tahu kehidupan dia yang sesungguhnya? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang jelas-jelas uh, makan yang haram tapi taat beribadah dan orangnya baik sekali. Bagaimana dengan orang ini ya? Yang mudah-mudahan, mudah-mudahan rajin ibadah dan kebaikan-kebaikan dia itu akan menyadarkan dia untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi mudah-mudahan ibadahnya dia, kebaikan dia, mudah-mudahan akan menjadi menjadikannya sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan lagi. Dan kita tidak ah, boleh mencari-cari kejelekan orang mencari-cari ya, membongkar-bongkar, memata-matai itu dilarang dalam beragama. Kita menghukumi orang sebagaimana dohirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dikasihi Allah Apakah keutamaan Syahidul Istighfar Syahidul Istighfar ya. Syahidul Istighfar Saya sering baca doa dari Quran Surat Al-Imran 147 Apakah ayat itu juga istighfar yang baik Jazakumullah khair dari Raras Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin, terima kasih doanya Semoga terkabul jadi sayyidul istighfar itu penghulu istighfar, itu istighfar yang paling bagus. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dan itu juga ada di Hisnul Muslim, itu termasuk daripada zikir pagi dan sore. Yaitu kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Falaktani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu istighfar paling bagus di antara keutamaannya kalau orang membaca pagi hari lalu dia mati hari itu dia masuk surga. Kalau dia membaca sore hari dan dia mati pada malam itu dia masuk surga. Itu istighfar yang paling bagus jangan ditinggalkan dan itu juga termasuk rangkaian daripada zikir pagi dan sore. Kemudian mengenai Ali Imran 147 itu juga istighfar yang bagus. Pokoknya istighfar yang ada di Quran itu bagus ya. Yang di Ali Imran itu 147 berbunyi Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu bagus sekali. Jadi doa-doa dari Quran itu jangan ditanyakan tentang kebagusannya, pasti bagus nomor satu, tidak ada khilaf. Assalamualaikum Bapak Ustadz, Ana mau tanya, kenapa saat sholat tahajud lalu istighfar Ana kok gak bisa menangis? Apakah ini karena saya karenanya hati karena Ana kerasnya karena kerasnya hati Ana syukron khairil Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sholat tahajud istighfar tidak bisa nangis ya, jadi kesulitan untuk menangis. Kalau memang ada yang kesulitan nggak bisa nangis, maka dia perlu menangis karena tidak bisa menangis. Jadi perlu menangisi kenapa nggak bisa menangis. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah bermohon daripada air mata yang nggak bisa keluar, dari mata yang nggak bisa nangis. Jadi e, memang memang di antara tanda hati yang apa namanya hati yang lagi keras yang nggak bisa nangis nangis karena Allah nangis karena takut kepada Allah jadi yang perlu latihan nangis bagaimana cara latihan nangis mungkin banyak-banyak bermunajat kepada Allah mengingat-ingat dosa kemudian juga mengurangi kumpul-kumpul yang tidak ada faedahnya pergaulan yang nggak ada faedahnya dikurangi menjaga mata Insya Allah nanti hati menjadi lembut kembali dan insya Allah dengan mudah kita bisa menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapat kebaikan yang sangat banyak insya Allah karena air mata yang keluar dengan ikhlas karena Allah itu akan eh, tidak akan kumpul dengan api neraka jahanam dan orang yang nangis karena Allah dengan ikhlas nggak ada orang tahu akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah Subhanahu Wa Taala saja. Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, salat malam dikerjakan dengan berjamaah apakah boleh? Dari Setio. Wassalam. Jazakumullah. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. <clears throat> Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Jadi sholat malam dikerjakan berjamaah ya, itu boleh pada bulan Ramadan saja. Jadi sholat malam atau sholat sunnah dikerjakan berjamaah itu boleh ya pada bulan Ramadan ini ya. Boleh sunnah selama Ramadan. Adapun di luar Ramadan tidak disunahkan. Boleh sekali-kali tanpa dikoordinir. Jadi boleh sekali-kali ya tanpa dikoordinir ya tiba-tiba ada keinginan lalu sholat jamaah tanpa direncanakan sebelumnya. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan memang sunnah jamaah selama satu bulan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah sholat sunnah Lailatul Qadri? Terus sholat apa saja malam Lailatul, Qadri beserta wiridnya? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Lailatul Qadri itu ada Rasulullah SAW bersabda, "Man qawma laylatal qadri imanan wahtisaban ihtisaban, ma taqadama min dambi." Jadi barang siapa yang melakukan qiyam, salat ya pada malam Lailatul qadr dengan iman dan pengharapan, maka dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat Lailatul qadr dan salat malam itu salat tahajud. Ya, itu namanya salat Lailatul qadr Adapun wiridnya itu pernah ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengajarkan supaya diperbanyak membaca Allahumma innaka ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni wahai Allah engkau maha pemaaf engkau suka memaafkan maka maafkan hamba Ya mungkin itu dulu yang bisa dijawab Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab atau nggak bisa masuk InsyaAllah kita masih akan menyambung materi lagi Besok eh, Pada hari Sabtu sore insyaAllah Masih tentang obat hati InsyaAllah besok kita masuk empat hati yang berikutnya yang keenam tentang zuhud zuhud terhadap dunia dan juga penjelasan-penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia ini insyaallah bermanfaat mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mendengarkan doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Wahai Allah, apabila ada di antara kaum muslimin yang dalam keadaan kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang ada dalam keadaan sempit berilah kelapangan. Hmm. Apabila ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Hmm. Apabila ada yang meninggal dunia berilah dia rahmat, kasih sayangmu dan ampunanmu ya Allah. Hmm. Apabila ada yang dililit oleh hutang berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang hilang maka temukan kembali ya Allah. Apabila ada yang sedang berjihad maka berilah dia pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, apabila ada anak dan istri, jadikanlah mereka menjadi baik. Apabila ada suami, jadikanlah dia suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab. Apabila ada yang kurang, Ya Allah, berilah kelebihan. Apabila ada yang fakir, berilah kecukupan. Hmm. Apabila ada yang kaya, jadikanlah dia dermawan, Ya Allah. Hmm. Mudah-mudahan, Ya Allah, anak-anak muda semuanya Engkau beri hidayah ke jalanmu yang lurus taat kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, berikanlah kepada kaum wanita sifat malu dan menjaga diri agar mereka selalu tunduk pada aturan-aturanmu. Wahai Allah, jadikanlah kaum muslimin semuanya mereka rindu untuk bertahkim, berhukum dengan hukummu, dengan syariatmu ya Allah. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Hmm. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. وجميع المسلمين من النار Wahai Allah Bebaskanlah kami dari api neraka Bebaskanlah kami dari api neraka Bebaskanlah kami, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya ya Allah dari api neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan, yang Maha Loman ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa ونعوذ bika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah ya Allah mati dengan akhir yang baik penutup umur yang baik ya Allah mudah-mudahan kami nanti ya Allah ketika mati kami mengucapkan la ilaha illallah mudah-mudahan ketika mati nanti kami ya Allah kumpul dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Kumpul dengan para nabi Kumpul dengan para sahabat Kumpul dengan siddiqin, syuhada dan salihin Kami berlindung kepadamu ya Allah Daripada mati dalam badan su'ul khatimah ya Allah Lindungilah kami ya Allah Allahumma rizukna as-sidqa wal-ikhlas Fil qawli wal-amal Wahai Allah berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wahai Allah bersihkan hati-hati kami dari kemunafikan ya Allah Bersihkan amal kami daripada riak ya Allah Bersihkan lisan kami ya Allah daripada dusta dan ghibah Bersihkan mata kami daripada khianat ya Allah Sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat Dan apa yang tersembunyi di dalam dada Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ya Allah di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan dan selamatkan kami dari api neraka ya Allah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.